yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu menyatakan haram tidak boleh menghadap kiblat tidak boleh membelakanginya demikian pula para tabi'in seperti Mujahid Ibrahim An-Nukhai dilanjutkan dengan Al-Thawri wa nasr ah, wa nasr qaul Ibnu Hazm pendapat ini dibela oleh Ibnu Hazm yang madhabnya mengikuti madhab zahiri Wa abtala siwahu minal aqwal. Kemudian dibatalkan semua pendapat-pendapat lain. Dalam kitab beliau Al-Muhalla. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam dan ini pula pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa qawwahu dan diperkuat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa radda ghairahu dan dibantah pendapat-pendapat lain dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Radda ghairahu al aqwal fi kitabaihi. Ibnu Qayyim membantah pendapat-pendapat yang lainnya dalam dua kitabnya. Kitab Zadul Ma'ad dan kitab Tahdhib Sunan. Wahtajju bil ahadis sahihah. Dan mereka golongan pertama ini berhujjah dengan hadis-hadis yang sahih. Al-warida fin nahi mutlaq yang diriwayatkan yang terkandung dalam riwayat-riwayat itu larangan mutlak jangan menghadap kiblat jangan membelakanginya wa minha hadis Abi Ayyub hadzal ladzi ma'ana di antaranya hadis Abu Ayyub yang bersama kita ini fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha wa dhahaba ila jawazihi mutlaqan ada pula yang sebaliknya Golongan ulama yang mengatakan tidak mengapa boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat secara mutlak. Seperti Urwah bin Zubair, Warabi'ah, wa Dawud al-Zahiri. Muhtajin Nabi ahadi. Mereka berdalil dengan hadis-hadis. Apa hadis mereka yang mereka pakai? Hadis Ibnu Umar. Aku melihat Nabi SAW membelakangi kiblat. Berarti mansuh larangan membelakangi kiblat dan menghadap kiblat. Berarti boleh mutlakan. Boleh menghadap kiblat, boleh membelakangi kiblat. Wa dhahab al-a'immatu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Adapun para imam-imam mazhab seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah wa Ishaq dan juga Ishaq bin Rahuya wa huwa marwiyun an Abdullah bin Umar dan diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar dan juga dari Syabi mereka berpendapat at-tafsil. Mereka berpendapat merincikan. Tidak menyatakan boleh, tidak pula menyatakan tidak boleh. Tapi merincikan. Kalau begini boleh, kalau begini tidak boleh. Bagaimana rinciannya? Yuharrimunahu fil fadha wa fil bina. Mereka mengharamkan kalau di fadha, di tempat terbuka, wa dan membolehkannya kalau di bangunan tertutup. Tadinya Syekh eh, Abdullah Al-Bassam, penulis kitab kita ini, pensyarah Menurut Ahkam, berpendapat dengan yang ketiga. Hadza huwal madhabul haq katanya. Ini madhab yang hak alladhi tajtami' fihi al-adillah syar'iyyah as-sahihah al-wadhihah yang terkumpul padanya semua hadis-hadis, semua dalil-dalil yang syar'i, yang sahih, yang jelas. Dijamak semuanya, dikumpulkan semua, disimpulkan berarti kalau di tempat terbuka tidak apa-apa, uh, tidak boleh menghadap kiblat dan belakangnya. Kalau tempat tertutup seperti Nabi di dalam rumahnya, tidak mengapa. Ini khonibun azakumullah pendapat beliau awalnya. Tetapi lihat di footnote-nya. Footnote yang sangat panjang. Ada semua footnote-nya. Barangkali ada yang nggak ada berarti itu cetakan awal. Sebelum beliau rujuk mencabut pendapatnya dan merubah. Qala dalam footnote dia berkata, "Tsumma dhahara lana khilafu dhalik." Kemudian tampaklah bagi kami bukan seperti itu. Artinya tampaklah bagi kami ternyata bukan pendapat ketiga yang lebih benar. Wahwa huwa anna hadis Abi Ayyub qaulun wa hadis Ibnu Umar fi'lun. Lihat cara mempelajari fikihnya. Perhatikan. Adapun hadis Abu Ayyub adalah qaulun, ucapan Nabi. Ucapan. Adapun hadis Ibnu Umar fi'lun nabi. Perbuatan nabi. Kaidahnya mana yang lebih kuat? Qaul atau fi'il? Hah? Kita lihat dari ihtimalnya. Kalau qaulun la yahtamilu ma'nan akhar. Kalau ucapan tidak mengandung makna-makna lain. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Tegas, jelas, muhkam. Tetapi kalau perbuatan ada sekian ihtimalat, mungkin itu khusus untuk Nabi. Mungkin Nabi nggak waktu itu lupa bahwa itu adalah arah belakang kiblat. Mungkin karena dalam ruangan maka tidak tahu. Mungkin masih ada sekian ihtimalat, sekian kemungkinan, kemungkinan, kemungkinan. Mana lebih kuat? Hadis yang tegas muhkam jangan menghadap kiblat jangan membelakanginya dengan hadis yang wujud ihtimal memiliki sekian kemungkinan-kemungkinan tentunya yang lebih kuat adalah kaulun karena bisa jadi pula ada kemungkinan itu khusus untuk Nabi orang lain nggak boleh mungkin saja maka kata beliau wal qawlu muqaddam ala al fi'l bil ittifaq hadis yang bersifat ucapan itu didahulukan di atas hadis yang bersifat perbuatan. Mata taruk lestimal li hadis Ibn Umar. Karena akan munculnya estimal ya, kemungkinan-kemungkinan di dalam hadis Ibn Umar. Dan kaidahnya ida wujud lestimal batal al istidlal. Kalau ada kemungkinan-kemungkinan lain, maka pendalilan pun batal. Nggak bisa jadi dalil. Oh ini Rasulullah belum tentu. Mungkin Rasulullah SAW lupa, mungkin Rasulullah SAW Alfa, mungkin Rasulullah SAW itu khusus untuk Nabi, mungkin, mungkin. Masih sekian banyak kemungkinan. Amma hadis Abu Ayyub fasarihun. pun hadis Abu Ayyub sarih. Tegas. Am dan sifatnya umum untuk seluruh kaum muslimin. La tastaqbilul qiblata. La yakmalul ihtimal. Tidak memiliki kemungkinan-kemungkinan lain. <coughs> Jadi, berarti aina ayuhuma quddim. mana dahulukan? Qawlun. Berarti mana yang lebih rajih? Pendapat yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Yang pertama. Dilarang menghadap kiblat atau membelakanginya di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Di tempat terbuka atau di tempat tertutup. Qala Ibnu Daqiq al-Aid ma dzakar al-khilaf fil mas'alah. Setelah Ibnu Daqiq al-Aid menyebutkan sekian perselisihan-perselisihan dalam masalah. Beliau menyimpulkan. Kata Ibnu Daqiq al-Aid, "Wa nahnu nunabbiha huna ala marain." Di sini saya mengingatkan dua perkara. Aduh, ahaduhuma salah satunya anna man qala bi takhsis hadzal fi'l bin Nabi sallallahu lahu an yaqula inna ru'yata hadzal fi'l kana amran ittifaqiyan lam yaqsidhu ibn Umar. Wala Rasulullah sallallahu ala hadhihi al-hala yata'arrad li ru'yati ahad. Bahwa siapa yang berkata bahwa itu pengkhususan adalah itu fi'il khusus untuk Nabi, dia bisa berkata, bisa beralasan. Apa alasannya? Penglihatan Ibnu Umar terhadap perbuatan Nabi tersebut ittifaqiyan, kebetulan. Tidak sengaja. Iya kan? Dan Nabi SAW terlihat juga tidak menyengaja. Nah, tidak ingin dilihat oleh siapapun. Maka kalau saja tidak ada yang lihat, maka sungguh tidak ada seorang pun yang tahu apa yang diperbuat Nabi di rumahnya. Apakah jadi hukum? Tidak jadi hukum. Paham? Artinya kalau orang berkata itu khusus bagi Nabi, wajar. Kenapa? Karena Nabi tidak menunjukkan pada siapapun. Kalau saja itu untuk umum, oh boleh membelakangi kiblat, Nabi akan memberitahu bahwa itu nggak apa-apa. Tapi ini sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi atau sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh orang. Maka kalaupun orang berkata itu khusus, ada alasan. Nah, itu pertama. Kalau karena ya ala hadal fi'il hukmun am, kalau saja perbuatan Nabi tadi membelakangi kiblat, menjadi hukum yang umum untuk ummah, labayyanahu lahum. Nabi akan menerangkannya. Kalau Nabi cuma melakukannya di rumahnya, siapa yang tahu? Iya kan? Kalau saja itu untuk umat, pasti Nabi akan menerangkannya dengan lisan lagi. Bahwa tidak apa-apa membelakangi kalau dalam rumah. Kalau di luar rumah tidak boleh. Kalau saja itu untuk umat secara umum. Tapi sungguh Nabi tidak menyengaja untuk terlihat Ibnu Umar juga tidak sengaja untuk melihat, maka itu adalah sesuatu yang sesungguhnya bukan untuk umat. Bukan untuk umat. Final ahkam al-ammah lil ummah la budda min bayaniha. Karena hukum-hukum yang sifatnya umum untuk seluruh manusia pasti Nabi akan menjelaskannya. Falam malam yaqa' dan ketika tidak terjadi hal itu, Nabi tidak menerangkannya pada ummah wa kanat hadhihi ru'yah min Ibnu Umar ala tariq al-ittifaq Adapun penglihatan Ibnu Umar terhadap beliau SAW adalah sesuatu yang tidak disengaja. Wa ada maqsadir Rasul dan juga Nabi tidak menyengaja untuk dilihat. Dalla dzalika 'alal khusus. Dan ini menunjukkan bahwa itu khusus. Maknanya khusus tidak merubah hukum am, tidak merubah hukum secara umum yang sudah diucapkan dengan kalimat falatastaqbilul bilul qiblata ولا تستدبروها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك على الخصوص به صلى الله عليه وسلم وعدم العموم dan itu berarti bukan untuk umum fi haqqil ummah wa fihi ba'da dzalika bahas dan di sini ada pembahasan itu tanbihul awal wa tanbihul tsani pembahasan atau perhatian yang kedua al hadis إذا كان عام الدلالة وعرضه غيره في بعض الصور وأردنا التخصيص فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور peringatan kedua bahwa kalau ada satu hadis yang amud dilalah, yang pendalilannya umum, wa aradahu ghairahu, wa aradahu ghairuhu dan kemudian ada yang menentangnya atau ada yang bertentangan dengannya dalam beberapa bentuk-bentuk gambaran yang kami maksudkan adalah pengkhususan. Fal wajib maka yang wajib kita naqtasir fi mukhalafatin muqtadal umum ala miqdari darurah maka kita mengkhususkan atau e, mengurung permasalahan pada mukhalafah muqtadul umum ala miqdari darurah hanya kita tidak menyelisihi yang umum tadi kecuali sekedar darurah artinya begini kalau hadis melarang ternyata Nabi lakukan ya. apa terpikir di benak kita dengan husnudzon pada Nabi SAW. Apa kita katakan? Paling tidak kita akan katakan, oh itu khusus itu Nabi. Atau kita katakan, itu mungkin daruroh. Ada satu keterpaksaan apa. Mungkin ini, mungkin itu. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, La yasrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali kalian minum sambil berdiri. Tapi Nabi ketika haji, minum air zam-zam berdiri. Apa yang ter Pikir di benak kita. Ini ucapan. Jangan kalian minum berdiri. Ini perbuatan. Nabi minum berdiri. Kok bertentangan? Kaidahnya sama seperti tadi. Ini ucapan tegas, jelas. Tidak mungkin ada makna lain. Sedangkan perbuatan masih ada kemungkinan. Imma boruroh. Karena berdesak-desakan manusia. Mungkin karena ini, mungkin karena itu. Atau paling tidak khusus untuk Nabi. Maka kita lihat itu adalah doruroh ada darurat-darurat tertentu sehingga Nabi menyelisihi apa yang diucapkannya. Wa yabqal hadisil 'am ala muqtada maka tersisalah hadis umum tetap atas keumumannya, tidak berubah. Kalau masalah kita berarti tetap tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya, tidak terpengaruh dengan apa yang terlihat dari perbuatan Nabi. Karena itu ada ihtimal, mungkin terpaksa, mungkin ada darurat, mungkin Nah, itu khusus untuk Nabi dan sebagainya. Kalau dalam masalah minum, berarti tetap sunnahnya minum adalah duduk. Ya, jangan berdiri. Tetapi ya. pernah ada berdiri? Iya. Tapi itu pada kasus-kasus tertentu. Ada ihtimal begini, ada ihtimal begitu. Wallahu alam. Dan yang demikian tidak merubah. Larangan yang sangat tegas. La yashrabanna ahadukum qa'imah Jangan sekali-kali salah seorang kalian minum sambil berdiri. Dengan nunut taukid, dengan lamut taukid. Penekanan demi penekanan. Jangan, jangan sekali-kali. Ditegaskan dengan ketegasan-ketegasan. Kembali kepada ucapan Syekh. Maka hadis umum tadi tetap yabqa ala umumihi fima yabqa minas suwar idla mu'arad lahu ada tilka surah al maksusa Karena tidak ada yang menentangnya sama sekali, nggak ada yang bertentangan dengannya. Kecuali perbuatan yang memiliki ihtimal-ihtimal, perbuatan Nabi SAW. Warada fiha dalil khas. Wa hadis Ibnu Umar lam yadul ala jawaz istiqbal. Lagi pula, lagi pula hadis Ibnu Umar tidak ada pembolehan tentang menghadap kiblat. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada apa? Membelakangi. Iya kan? Aku lihat Rasulullah SAW menghadap ke Syam, membelakangi kiblat. Kalau kamu mengatakan, oh berarti boleh, ya boleh membelakangi saja dong. Menghadap kiblat tetap aja, nggak ada di situ. Maka tidak jadi dalil. Kalaupun mau dipakai sebagai dalil, harusnya membelakangi saja dong. Adapun menghadap kiblat tetap tidak dila, tidak diperbolehkan. Lam yadul ala jawazil istiqbal wal istidbar ma'an fil bunyan wa ma warada fil istidbari faqat. Riwayatnya hanya pada istidbar saja. Fal mu'arada bainahu wa bain hadis Abu Ayyub ma hiya fil istidbar. Maka yang bertentangan dengan hadis Abu Ayyub hanya masalah membelakangi atau ada pun menghadap kiblat tidak ada. Nabi tidak menghadap kiblat. Maka tetap seperti hukum asalnya jangan menghadap kiblat. Bayan bagi an ya'mal bi hadis Abi Ayyub fil mana' min istiqbal. Maka semestinya tetap dalam konsekuensi hadis Abu Ayyub Al-Ansari untuk tidak kita menghadap kiblat abadan mutlakon. Mutlakon maknanya di ruangan ataupun di luar ruangan, di tempat terbuka ataupun tempat tertutup. Lakinnahum ajazul istiqbal wal istidbar ma'an fil bunyan. Tetapi mereka berpendapat boleh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat semuanya bersama-sama karena hadis Ibnu Umar. Wa alaihi hadis soal. Maka atas orang ini harus jawab pertanyaan ini. Kenapa? Dari mana masalah menghadap kiblatnya? Kalau membelakangi kiblat mungkinlah. Tapi menghadap kiblatnya dari mana? Tidak ada. Walibahsihi baqiyah. Dan masalah ini masih ada sisa pembahasan lebih rinci lagi. Wa qala Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh rahimahullah kata beliau la farqa bainal bunyan wal fawa Tidak ada perbedaan apakah di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Apakah fil bunyan dalam bangunan atau fil fadha di tempat terbuka, tidak berbeda hukumnya. Wal ashab wa ta'ifatun wa katsirun min ahli hadis istathnau ma fil bunyani jam'an baina hadis Ibnu Umar. Beberapa sahabat-sahabat kami, maksudnya dari madhab Hanabilah dan juga beberapa ulama dan juga kebanyakan dari ahli hadis mengecualikan kalau dalam bangunan tidak apa-apa. Kalau di tempat terbuka nggak boleh. Tetapi at-tahqiq, walakin at-tahqiq fil mas'alah. Anna farqa bainal bunyan wal fada. Tapi ketika setelah kita teliti, tidak ada perbedaan antara di dalam bangunan ataupun di tempat terbuka. Limadha? umumil ajillah. Karena hadisnya umum. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Tidak mengatakan jangan menghadap kiblat kalau di tempat terbuka. Tidak ada. Tidak ada kait tersebut, tidak ada. Adapun hadis tadi, pertama, itu adalah sesuatu yang sifatnya perbuatan, yang wujud oleh ihtimal, yang memiliki sekian kemungkinan-kemungkinan. Yang kedua, tidak menyebutkan menghadap kiblat, hanya menyebutkan membelakangi. Kenapa jadi boleh menghadap kiblat kalau di bangunan? Tidak ada. Sehingga barakallahu fikum yang sahih, yang rajih adalah tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya di tempat terbuka ataupun di ruangan. Di dalam kamar mandi ataupun di tempat terbuka sama hukumnya. Dan yang menguatkan pendapat ini perawi hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Warawi adra bima rawa. Rawi adra bima rawa, seorang yang meriwayatkan lebih ngerti tentang apa yang diriwayatkan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari yang meriwayatkan hadis ini lebih ngerti apa ucapan Nabi tentang itu. Maka dikatakan oleh Abu Ayyub, "Wa qadimna Syam." Fawajad al-marahid qad buniyat nahwa al Ka'bah. Fananharifu 'anha wa nastaghfirullah. Ternyata kami dapati di Syam bangunan-bangunan telah dibangun, bangunan-bangunan merhat, kamar mandi kamar mandi sudah dibangun menghadap kiblat maka kami pun mengarahkan ke arah lain dan kami beristighfar pada Allah Ta'ala. Berarti beliau pahami bahwa dalam ruangan pun sama. Beliau pahami dalam ruangan pun sama. Karena disebut ke sana dengan kalimat marahid qad buniyat telah dibangun. Nah, ilah menaktafi. La'alla la'allakum tafhamun. Ya, faham, Hal hunaka soal? Ada pertanyaan? Iya, iya. Itu sunnah. Di luar, di luar, di luar. Di dalam tidak boleh mengucapkan dengan keras. Nah, ketika keluar wafranaka adalah mengharapkan dari Allah Taala kebersihan jiwa dari dosa-dosa. Dan para ulama membahas tentang hikmah Kenapa ketika keluar mengucapkan gufranaka? Ketika masuk mengucapkan Allahumma inna a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Di antara hikmahnya adalah ketika masuk kita berlindung dan berbagai macam kejelekan-kejelekan dan kotoran-kotoran termasuk pula dari kejelekan syaitan. Yang ini kejelekan dalam hissi, kejelekan yang bisa diraba, yakni kejelekan najis. Sedangkan syaitan kejelekan dalam bentuk maknawi yang membisikkan kejelekan dosa-dosa. Maka ketika keluar, setelah kita beristinja, setelah kita membersihkan diri dari najis, maka kita pun ingin membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga lengkap bersihnya hissan wa ma'nawiyan. Bersihnya secara jasmani dan rohani sekaligus. Ini Masya Allah, seringkali Quran dan Sunnah mengajarkan sesuatu yang bersamaan antara hissi dengan ma'nawi. Berbicara kebersihan hati ah, kebersihan badan, bicara pula kebersihan hati. Bicara tentang bekal untuk makan di jalan, bicara pula bekal ke akhirat. Ya. Apa contohnya? Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Para ahlul Yaman mengatakan tawakal Allah, nggak perlu bawa apa-apa. Kalau mau haji, tamu-tamu Allah, pasti kita dapat rezeki dari Allah. Tanya pada Nabi ya Rasulullah. Di antara kami ada yang berpendapat seperti itu, nggak perlu pakai bekal. Kata Nabi, kenapa? wadu, Bawa bekal lah, makanan dan minuman. Bawa bekal kalian. Diturunkan ayatnya. zawadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah kalian. Dan ingatlah, bekal yang paling baik adalah takwa. Berarti di samping bekal jasmani juga perlu bekal rohani. Dan selalu begitu. Kebersihan juga sama. Kebersihan jasmani harus diiringi juga kebersihan rohani. Kebersihan jasmaninya dengan istinja, Kebersihan rohaninya dengan wufronaka. Aku mengharapkan ampunanmu ya Allah. Barakallahu fikum. La tawfiqan afiyah subhanaka bihamdik. La ilaha ilan sakuruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.